Nah, di sini ada beberapa asilah. Apakah boleh seorang istri menghukum suami yang berbuat maksiat? Masya Allah. Ya. Dihukum pakai apa ini? Ya istri hendaknya memberi nasihat dan pengarahan kepada suami. Ya. Kalau menghukum itu, ya itu tidak menjadi haknya istri. Ya, istri tidak berkewajiban semacam itu. Khawatir nanti lebih apa namanya jauh lagi suaminya ya jatuh nanti tertekan para fikum jadi kalau ada suami yang berbuat maksiat maka sang istri punya hak untuk menasihati, mengarahkan nah kalau menghukum nah itu adalah wewenang kepala rumah tangga suaminya ya. Nah, jadi jangan dilakukan karena bisa menimbulkan masalah Suaminya bisa semakin jauh. Wallahu taala bissawab. Apakah boleh kita sholat di belakang alul bid'ah? Nah, ini pertanyaan. Kalau masjidnya cuma satu di dunia ini, ya. Nah. Kalau masjidnya banyak, maka sholatlah di belakang ahlus sunnah. Cai pasti dapat insya Allah ya Allah nah, bukan zamannya laki tanya bolehkah gitu ya karena gak ada unsur dorot ya nah banyak imam-imam harus sunnah sehingga cari masjid yang imamnya harus sunnah tapi kalau tanya sah apa tidak sholatnya seandainya di belakang alul bid'ah tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya mukafirah sampai menyebabkan orang ini dikafirkan, solatnya enggak sah. Tapi kalau ghair mukafirah atau hanya mufassiqah, hanya sampai tingkat fasik, solatnya sah. Nah, tapi enggak afdol ya. Nah, saya bilang sudah bukan waktunya tanya seperti ini. Waktunya ialah mencari masjid ahlus sunnah. Dan insyaallah Allah banyak. Nah, masih banyak soft yang longgar. Nah, jadi walaupun jauh ya, ya mudah-mudahan setiap langkahnya berbuah pahala. Siapakah ulama-ulama Syafi'i yang tidak terfitnah paham As'ariyah? Nah, Imam Syafi'i rahmatullah. Ya sudah kan? Nah, Imam Syafi'i itu halus sunnah. Nah. Susah ya, karena kata-kata terfitnah. Tapi ada yang terfitnah itu kemudian mengadopsi paham as'ariyah dan mendakwakannya, ada yang merupakan zillah kesalahan ijtihad. Sehingga dia adalah ahlu sunnah. Tapi ijtihadnya salah dalam bab ini. Dan beliau terkenal. Memperjuangkan sunnah dan anti bid'ah. Semacam Ibnu Hajar, Imam Nawawi. ya. Nah, para Itu tuzillah Nah, penyimpangan dalam masalah asma sifat ya perhaluan asaria. Tapi kalau yang lain yang memang tidak terkenal membela sunnah, tidak terkenal anti bid'ah, malah senang bid'ah, kemudian terkena paham as'ariyah, macam-macam, nah itu lain lagi. Ya, as'ari berarti ya, bukan sunni. Bagaimana sikap kita kepada ikhwan-ikhwan yang ikut taklim pada Ustadz Mustafa dan Ustadz Hanan Bahanan? Ya sudah, jelas yang tadi prinsipnya, ya. naam nasihatkan kepada mereka bahwasanya jangan sekali-kali kita bermajlis dengan orang-orang yang memiliki penyakit dan penyimpangan. naam, Barakallahu. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Jangan mengedepankan emosi atau perasaan. Sikap apa ini? Ilmiah. Karena mereka-mereka yang disebutkan tadi ikhwan tak azakumullah terkena terkena penyimpangan yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Di mereka bermanis-manis permesaan dengan orang-orang yang menyimpang. Ya. Nah. Barakallahu Jangan terpengaruh. Wah ini di Yaman sekian lama tahun. Ini jenggotnya lebat. Nah, jangan. Ya. Nasihati. Dinasihati. Ini memang apa ini? Butuh ketenangan hati. Ya. Nah, jadi ini bukan berarti menyudutkan. lah tapi menasihati, mengingatkan. Barakofikum. Nah, saya kenal dengan orang-orang yang disebut tadi barakofikum dalam waktu yang cukup lama. Hmm. Ya, sejak saya belum menikah. Hmm. Apalagi dengan si Mustafa Buton. Nah, semua saudara-saudaranya itu di tempat sana, di Sidayu, di Gresik tempat saya, tapi blok sururi. Nah gimana Mustafa dengan mereka? Naam. Dengan saudara-saudaranya? Ya. Nah, tanpa sungkan-sungkan di depan saya ngajak ketemu sama kakaknya yang menjadi dai dan ustadz suri di sana. Ayo ke rumahnya. Ya, gitu. Loh, loh, gimana ini? Orang-orang itu dainya. Mustafa itu punya kakak. Ya, namanya Abdurrahman Buton. Ya. Kehaluan suri. Tetangga dengan saya pondoknya. Nah, Aun Rafiq Ufan, Asidawi. Nah, saya juga Asidawi. Baik, Barakofikum. mentang-mentang lama di Yaman, kemudian membolehkan segala cara, kemudian mengaku itu prinsip al-sunnah, eh jangan bohong kita. Ya, nah. Kita mengetahui kebenaran itu dengan al-haq yang disampaikan, bukan lihat orangnya. Lama atau sebentar di Yaman. Wallahi, kalau sampai itu yang jadikan patokan, ya sudah dibuang jauh-jauh Mustafa Buton. Nah, masih banyak yang lebih lama di Yaman daripada Mustafa Buton. Jangan kemudian meremehkan ustaz-ustaz yang di sini. Yang diamannya bapak. Hmm. Oh, berapa tahun? Oh, gitu. Masih belum ada papanya dengan Mustafa Buton. Oh. dia begini, begini, begini. Wah, sudah. Ini berarti mengajak kepada perorangan, saksia, Ya, tidak dengan ilmiah. Nah, kita hargai ada yang fan sama dia. Tapi ingat, dia kabir menurut Anda, tapi al-haq akbar minhu. Barakofiko. Apalagi yang satu, yang lain ya sudah. Kalau yang satu lagi, ini sudah saya kenal sejak dulu sebelum saya menikah di Surabaya, ya. Naam. Bagaimana saya sepak tajangnya, Dia diusir di sana, nggak dapat tempat, ya. Naam. diusir Surabaya, diusir di Pekalongan, mana sendiri gimana gayanya, ya asbun asal ngomong keras. alih ali nah ternyata dia pemesraan dengan orang-orang yang ditahdir oleh para ulama kibar. Nah, sudah. Dinasihati, ya. Dinasihati ya ikhwah, dinasihati. Karena mereka-mereka itu terbawa pengaruh perasaan emosional. Ya, tidak mengetahui secara apa ini ilmiah. Dia hanya tahu di sini di permukaan, nggak tahu, nggak tahu dalamnya, nggak tahu jeruannya. Gitu ya. Nah, jangan dikira saya digesek, nggak ngerti siapa musuh Buton atau Hasan Anan Bahanan. Nah, tentang mereka datanya lengkap, walaupun saya digesek sana. Sekarang itu dunia dalam genggaman tangan. Hmm. Gak harus ke sana. langsung. Gitu. Cepat. Ya. Jadi jangan bujui kita lah. Jangan bohongi kita begitu ya. Nah. Jangan kemudian bilang, Ustaz Agus itu dari Gresik, gak ngerti permasalahan di Pekalongan. Lah, kata siapa? Taklimnya di Pekalongan itu bisa didengar di Gresik. Ya, informasi Pekalongan sampai sana itu mulai A sampai Z. Nah, jangan dikira gak tahu. Itu masih skala pekalongan. Ya, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cirebon, macam-macam. Skala internasional saja itu dalam genggaman tangan. Informasi itu sangat cepat. Nah, makanya kalau cuma taklimnya pakai internet eh, ini bahaya ini orang ya. Nah, benar-benar bisa dimakan oleh berita mentah-mentah itu. Ya, jadi hati-hati. Kalau Ada ulama atau ustadz yang terkenal istiqomah di atas sunnah memberi nasihat, dengarkan baik-baik, jangan emosi dulu. Ada apa di balik itu? gitu. Jangan kemudian membabi buta fanatik, taklid sama individu, banding-bandingkan ini dan itu jangan. Jadi harus lapang dada, terbuka, ilmiah. Oh iya, Ternyata ini tabayun. Siapa sih fulan ini kok seperti itu begitu ya? Nah. Taib dinasehati ya. Karena saya lihat Yokonifan Pekalongan seperti itu ya. Mereka itu banyak yang salah informasi, terpengaruh, main perasaan, kemudian menghilang. nggak tahu kembali banyak mana. Soalnya dulu tahun kemarin ke sini, doh sekarang nggak ada lagi kemana, dah ke Mustafa Putuan sana. Tanya, siapa yang mendatangkan Mustafa Buton? Ah, salafi? Nah, na'am. Man jelasa, janasa. Siapa yang bermajlis dengan seseorang pasti dia akan sejenis dengannya. Nah, yang didatangi itu suai macam-macam. Ya sudah, memang sama, capnya sama, warnanya sama. Ya. alusunawal jamaah gak akan merapat kepada orang-orang yang menyimpang, akan menjauh. Nah, masjid aja bikin sendiri kok, gak rengek-rengek. Aku tambahnya juga kok itu ya. Enggak, masjid sendiri. Namanya Mubayana tuh alil bidah. Memisahkan diri dengan alil bidah, tidak malah merapat. Kalau yang merapat-merapat itu alamat menyimpang. Wallahu taala bisawab. Nah, udah banyak pertanyaan ya. Nah, mohon maaf karena saya bukan ahli fatwa. Nah, <laughs> dan juga tidak semua yang harus dijawab. Mana ada masalah-masalah yang uh, bisa dijawab dengan menanyakan kepada ustaz setempat ketika daras-daras berlangsung ya. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nah, waktunya sudah malam. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam.